dan diibadai kecuali Allah tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salam dan salam semoga senantiasa Allah Taala limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah umrah dan juga para penziarah Masjid Nabawi, para mukimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan sampai kita pada permasalahan al-iman bil yaumil akhir. Beriman dengan hari akhir. Beliau mengatakan al-arwahu ilal ajsad maka dikembalikan arwah-arwah kepada jasadnya maka dikembalikan arwah-arwah kepada jasadnya yaitu setelah ditiup sangkakala yang kedua dan badan manusia kembali kepada awalnya maka Allah SWT mengembalikan arwah-arwah kepada jasadnya dan inilah dinamakan dengan hari kebangkitan. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan yaitu dibangkitkannya manusia. Dikembalikan arwah kepada jasadnya yang sebelumnya berpisah. Kemudian dikembalikan oleh Allah Azza wa Jal arwah-arwah tersebut kepada jasadnya. Dan ini adalah hari kebangkitan yang diingkari oleh orang-orang kafir Allah SWT mengatakan Za'amal ladhina kafaru Allai yub'athu Qul bala wa rabbi Latub'athunna thumma latanabba'unna bima'amiltum Wadhalika ala Allah yasir Orang-orang kafir meyakini bahasanya mereka tidak akan dibangkitkan Itu mereka mengingkari Tidak ada yang dinamakan dengan hari kebangkitan Mereka meyakini bahwasanya manusia apabila sudah meninggalnya sudah. Tidak ada di sana hari kebangkitan, manusia tidak akan dihidupkan kembali. Za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu. Qul bala wa rabbi. Maka katakanlah wahai Muhammad, bala wa rabbi bahkan demi Rabbku. La tub'atsun, sungguh kalian akan dibangkitkan. Katakan wa rabbi ya bala wa rabbi bahkan demi Rabbku itu bersumpah dengan nama Allah azza wajal la tub'atunna thumma la tunabba'unna bima amiltu sungguh kalian akan dibangkitkan akan dihidupkan kembali wala tunab thumma la tunabba'unna bima amiltu kemudian kalian akan dikabarkan tentang apa yang kalian kerjakan selama ini yaitu di di dunia qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah dan yang demikian adalah mudah bagi Allah azza wajalla yaitu membangkitkan manusia yang sudah hancur badannya dikembalikan arwahnya dibangkitkan kembali oleh Allah azza wajalla maka yang demikian adalah sangat-sangat mudah bagi Allah SWT. Allah mampu menjadikan mereka, menciptakan mereka dari belum tidak ada sama sekali menjadi menjadi ada. Yang bahannya tidak ada sama sekali menjadi menjadi ada. Maka membangkitkan mereka kembali yang demikian adalah sangat mudah bagi Allah swt. Ini adalah yaumul Ba'ad. Dan saat itu manusia akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan keadaan dia ketika meninggal dunia. Rasulullah SAW mengatakan, Yuba'atu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Yub'atu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan dia ketika dia meninggal dunia. Kalau dia meninggal dalam keadaan baik, maka dibangkitkan dalam keadaan baik. Sebagaimana dalam sebuah hadis, orang yang meninggal dalam keadaan dia ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah. Meninggal dalam keadaan ihram, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan mulabbian yaitu dalam keadaan mengucapkan talbiyah. Dibangkitkan oleh Allah yaumul qiyamah dalam keadaan dia mengucapkan talbiyah, yaitu mengatakan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Karena dia meninggal dalam keadaan ihram. Dan sebaliknya orang yang meninggal dalam keadaan jelek dalam keadaan maksiat maka dia akan dibangkitkan sebagaimana ketika dia meninggal dunia Allah SWT mengatakan tentang orang-orang yang memakan harta riba alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas orang-orang yang memakan riba dengan berbagai jenisnya maka mereka tidak akan bangkit kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Dia tidak akan bangkit yaitu di hari kiamat kecuali seperti orang yang kerasukan setan yaitu dalam keadaan sempoyongan. Ini adalah jaza, ini adalah balasan bagi orang yang memakan riba. Kullu 'abdin atau yub'atu kullu 'abdin 'ala ma mata Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan dia ketika dia meninggal dunia. Ya, oleh karena itu seorang muslim ya adalah dia menjaga ketaatan. Hendaklah dia menjaga ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan muslimun, dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah. Jadi seorang muslim berusaha untuk menjaga ketaatannya, ketaat, ketaatannya meskipun hanya ketaatan yang sedikit. Tetapi dia jaga dan dia konsisten dan kontinu di dalam menjaga kesehatan tersebut. Maka ini lebih baik daripada seseorang melakukan amalan yang banyak di awal tetapi setelah itu dia putus dari amalan tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, "Ahabul a'mali ilallah Allah adwamuha wa inqan." Sebaik-baik amalan atau amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang senantiasa dilakukan oleh seseorang. Wa in lah meskipun amalan tersebut adalah amalan yang sedikit. Jadi yang penting kita kontinu dan terus-menerus menjaga amalan tersebut, maka itu lebih baik. Dan diharapkan kita meninggal dalam keadaan taat kepada Allah SWT. Daripada ya seseorang yang mengamalkan amalan yang banyak, yang di luar kemampuan dia, kemudian setelah itu ya tidak berlalu waktu yang sedikit kecuali dia dalam keadaan sudah meninggalkan amalan tersebut. Baik, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan yang menjadikan di sana yang kejadian-kejadian sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an. Beliau mengatakan rahimahullah wa taqumul qiyamah allati akhbara Allah biha fi kitabih wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ajma'a 'alaiha al-muslimun. Maka akan terjadi hari kiamat yang telah dikabarkan oleh Allah di dalam kitabnya. Terjadi hari kiamat yang sudah dikabarkan oleh Allah di dalam kitabnya. Demikian pula dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan juga menjadi kesepakatan kaum muslimin. Allah SWT di dalam Al-Quran di dalam banyak ayat menyebutkan tentang Yaumul Qiyamah ya tentang nama-namanya dan di antara namanya adalah Al-Ghashiyah, Al-Waqi'ah, Al-Qari'ah dan seterusnya. Dan Allah SWT juga menyebutkan tentang kejadian-kejadian pada hari tersebut. Dan disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Dan ini adalah ijma' kaum muslimin seluruhnya yaitu tentang al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir, beriman dengan dengan hari kiamat. Di antara kejadian yang terjadi saat itu adalah kejadian-kejadian dahsyat. Perubahan yang ada di alam, baik alam di bawah maupun alam di atas. Di antaranya adalah Allah SWT akan menerbangkan gunung-gunung. Gunung yang besar, yang kokoh, yang kuat. Allah SWT akan terbangkan gunung-gunung tersebut Dan Allah akan jadikan gunung-gunung tersebut menjadi debu yang berterbangan. Dan di dalam ayat yang lain seperti bulu yang berhamburan. Allah SWT mengatakan, وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا Yang artinya, dan gunung-gunung dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Maka jadilah dia debu yang berterbangan yang gunung yang sebesar itu, sekokoh apapun dia, maka pada hari tersebut yaitu setelah dibangkitkannya manusia akan diterbangkan oleh Allah Azza wa Jal dan akan dijadikan sebagai seperti debu menjadi debu yang berterbangan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu kathiban mahila Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung berguncang keras. Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung berguncang keras. Dan jadilah gunung-gunung tersebut seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Jadi gunung hancur menjadi pasir yang yang e, menjadi anggokan pasir yang dicurahkan. Kemudian Allah mengatakan di ayat yang lain, "Wasuyiratil jibalu fakanat saraba." dan akan diterbangkan gunung-gunung maka dia menjadi fata morgana menjadi fata morgana dan Allah juga mengatakan wa takunul jibalu kal ihnil manfush dan akan menjadi gunung-gunung yaitu pada hari tersebut kal ihnil manfush yaitu seperti bulu yang berhamburan ya seperti bulu yang berhamburan ini adalah keadaan yang gunung-gunung pada hari tersebut. yaitu ketika setelah dibangkitkannya manusia. Demikian pula Allah SWT yang akan menjadikan bumi yang sebelumnya dia memiliki tanda-tanda ada lembahnya, ada gunungnya, ada pohonnya. Allah akan menjadikan bumi menjadi rata. Menjadi rata dan di dalam ayat Allah mengatakan wa yas'alunaka 'anil jibal Fakul yang sifuha rabbi nasfa. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Maka katakanlah sesungguhnya Allah akan menghancurkan gunung-gunung tersebut yaitu pada hari kiamat dengan sehancur-hancurnya. Fayadaruha qa'an safsafa. Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu menjadi datar. Yaitu akan diterbangkan gunung-gunung sehingga bumi menjadi menjadi datar. La tara fiha iwajan wala amta. Tidak ada sedikit pun kamu melihat padanya tempat yang rendah dan juga tempat yang tinggi. Ya, jadi saat itu bumi menjadi rata. Yang menjadi rata tidak ada dataran tinggi dan juga tidak ada dataran dataran rendah. Kemudian di antara kejadian saat itu yang luar biasa adalah terpecahnya langit terpecahnya langit yaitu langit yang begitu kokoh maka kelak akan dibelah dan dipecah oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Swt wa taala mengatakan wan syaqqatis fa fahiya yawma wahiyah dan akan berpecah langit dan langit pada hari itu adalah wahiyah dalam keadaan sangat lemah. Nah, sebelumnya kokoh menjadi sangat lemah. Kemudian Allah mengatakan idza sama'un fatarat. Dan Allah mengatakan idza sama'un syaqqat. Apabila langit terpecah. Dan Allah juga mengatakan fa idzan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kadihan. Maka apabila langit pecah menjadi merah mawar seperti kiluan minyak. Ini adalah keadaan langit saat itu ia terpecah kemudian berubah warnanya yaitu seperti merahnya mawar. Ya seperti merahnya mawar. Kemudian di antara ya kejadian-kejadian saat itu adalah manusia ketika dibangkitkan mereka akan dalam keadaan bingung. Ya, dalam keadaan mereka berjalan dan tidak tahu arah. Dan Allah mengabarkan di dalam Al-Qur'an seperti laron yang berhamburan ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke atas. Allah mengatakan yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari ketika manusia saat itu seperti laron yang berhamburan. Yang seperti laron atau aneh-aneh yang yang berhamburan. Dan ini menunjukkan bagaimana keadaan ya manusia saat itu yang mereka dalam keadaan takut dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan mereka takut, ya dalam keadaan mereka bingung. Dan Allah SWT menyebutkan di antara hal yang menunjukkan kedahsyatan pada hari tersebut yaitu firman Allah ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna as saati syai'un 'adzim yauma tarawunaha tadhhanu kullu murdi'atin عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Allah SWT mengatakan yang artinya Wahai manusia Wahai manusia Hendaklah kalian takut kepada Rabb kalian Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat adalah perkara yang besar. yang kegoncangan hari kiamat adalah perkara atau sesuatu yang besar. Kemudian Allah mengatakan hari di mana kalian akan melihat wanita yang menyusui anaknya akan lalai dari anak yang dia susui dan melihat wanita yang hamil dia akan melahirkan anaknya yaitu karena mereka melihat ya kejadian-kejadian yang luar biasa tersebut dan kamu akan melihat manusia dalam keadaan dia mabuk padahal mereka tidak dalam keadaan mabuk. Itu mereka dalam keadaan semboyongan. Padahal mereka tidak dalam keadaan mabuk, walakinna adzabullahi syadid dan akan tetapi adab Allah adalah adab yang sangat pedih. Ini menunjukkan tentang bagaimana kejadian yang luar biasa pada hari tersebut. Ya sehingga seandainya hari tersebut ada seorang wanita yang sedang dalam keadaan hamil niscaya karena dia melihat kejadian yang sangat mengerikan pada hari tersebut, niscaya dia akan melahirkan putranya. Ya seandainya hari tersebut ada wanita dalam keadaan hamil, niscaya akan melahirkan janinnya. Demikian pula seandainya di sana ada wanita yang menyusui, niscaya dia akan meninggalkan anak yang sedang dia susui. Yang demikian adalah karena dahsyatnya hari tersebut. Kemudian manusia akan ia memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Mereka tidak memikirkan orang lain. Bahkan orang yang paling dekat dengan dia di dunia seperti bapaknya atau ibunya atau anaknya atau istrinya, Ini saya mereka akan lupa dengan mereka semua. Dan Allah SWT telah menggambarkan di dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya, yafirrul mar'umin mar'umin akhi." Yawma yafirrul mar'umin akhi pada hari di mana seseorang lari dari saudaranya. Lari dari saudaranya. Kemudian Allah mengatakan wa, wa ummihi wa abi. Demikian pula dari ibu dan juga bapaknya. Lari dari orang yang paling dekat dengan dirinya yang sangat menyayangi dia dan dia sangat menghormati kedua orang tuanya. Tetapi pada hari tersebut karena keadaan yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan, yang, yang, yang sangat menakutkan dan dahsyat, maka seseorang meninggalkan saudaranya, demikian pula lari dari bapak dan juga ibunya, wasahibatihi wa akhih, dan dia akan meninggalkan istrinya dan juga ya e, wasahibatihi wa bani, meninggalkan istrinya demikian pula meninggalkan anak-anaknya. Jadi orang-orang yang sangat dekat dia di dunia pada hari tersebut akan dia tinggalkan dan akan lari dari mereka-mereka tersebut. Likulli limri minhum yawma idzin sya'nu yughni. Manusia masing-masing dari mereka saat itu itu pada hari tersebut memiliki kesibukan sendiri-sendiri. Dia memiliki kesibukan sendiri-sendiri. Artinya dia memikirkan dirinya sendiri. yang tidak sempat memikirkan orang lain bagaimana dirinya selamat pada hari tersebut. Ini adalah diantara yang kejadian-kejadian yang terjadi ketika manusia dibangkitkan. Kemudian setelah itu mereka akan diseru. Ya mereka akan diseru oleh penyeru. Allah Swt mengatakan, "Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur, khush'an absaruhum yakhrujuna minal ajdati ka'annahum jaradun muntashir, muhdi'ina ila da' yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Kemudian pada hari di mana penyeru akan menyeru kepada sesuatu yang mengerikan. Terhina mereka keluar dari kuburannya seperti belalang yang berterbangan. Jaradun muntashir. Itu mereka seperti belalang yang berterbangan. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru tersebut kemudian berkata orang-orang kafir Hada yaumun asir. Ya orang-orang yang kafir yang mereka mengingkari hari kiamat, mengingkari hari kebangkitan, mereka akan mengatakan hada yaumun asir. Ini adalah hari yang sangat berat. Ini adalah hari yang sangat sulit. Karena mereka dahulu di dunia dalam keadaan lalai. Ia bersenang-senangan bersenang-senangan senang dengan dunia. Dan menyangka bahasanya mereka tidak akan dibangkitkan meyakini bahwasanya di sana tidak ada hari kiamat. Ia bersenang-senang dengan dunia, semua mereka yang haram, yang halal, yang boleh, yang tidak boleh mereka nikmati. Mereka mengatakan hadza yaumun asir, ini adalah perkara, ini adalah hari yang sangat berat. Yang berat bagi mereka itu orang-orang yang kafir dengan dengan hari kiamat. Adapun orang-orang yang beriman yang mereka beriman dengan hari akhir. Tentunya Allah SWT tidak akan menyamakan mereka dengan orang-orang kafir. Akan Allah bedakan antara orang yang di dunianya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dengan orang yang di dunianya tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman dengan dengan hari akhir. Allah akan akan bedakan nasib mereka, akan bedakan keadaan mereka termasuk ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan Allah samakan. Allah SWT mengatakan, najalul muslimina kal mujrimin?" najalul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan menjadikan orang-orang Islam seperti orang-orang kafir? Itu keadaannya sama antara mereka. Tentunya tidak akan Allah jadikannya demikian. Ya, orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir maka pada hari tersebut ya Allah SWT akan memberikan keamanan dan rasa tenang kepada kepada mereka. Allah SWT mengatakan لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون. Allah SWT mengatakan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman saat itu bahwasanya mereka tidak akan ditimpa rasa takut dengan kedahsyatan hari kiamat. Jadi orang-orang yang beriman yang memang sudah di dunianya mereka beriman dan yakin bahwasanya kelak akan ada hari kiamat dan sudah membaca di dalam Al-Qur'an. Ya, kelak bumi akan digoncangkan, matahari akan dipecah, yang gunung akan berterbangan. Mereka sudah beriman dan membaca hal-hal tersebut di dalam Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut yang menjadikan mereka ya tidak ya ada rasa takut dan tidak ada e, rasa takut ketika melihat perkara-perkara yang dahsyat tersebut ya mereka tidak akan ditimpa rasa takut karena kedahsyatan hari kiamat dan mereka akan disambut oleh malaikat wa tatalaqahumul malaikah akan disambut oleh malaikat dan mereka mengatakan hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Ini adalah hari di mana kalian ini adalah hari yang dijanjikan kepada kalian. Ya, ini adalah hari yang telah dijanjikan kepada kepada kalian dan ini menunjukkan bagaimana ya orang-orang yang beriman saat itu mereka ya dalam keadaan bergembira dalam keadaan mereka tenang artinya tidak ada rasa takut di dalam di dalam hati mereka dan tentunya ini sesuai dengan sesuai dengan keimanan mereka ya semakin besar keimanan yang mereka miliki, maka tentunya akan semakin besar pula, besar pula keimanan, eh, keamanan yang Allah berikan kepada mereka. Allah SWT mengatakan, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim malahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yataqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Allah mengatakan, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Ya siapa mereka? Wali-wali Allah. Ketahuilah bahasanya wali-wali Allah mereka tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Ya, dan mereka bertakwa. Ini adalah wali-wali Allah Azza wa Jalla. Itu orang yang beriman dan bertakwa selama di dunianya ya mereka beriman ya kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kita, beriman kepada Rasul, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Demikian pula mereka bertakwa kepada Allah yang meninggalkan kemaksiatan menjalankan perintah Allah Azza wa maka mereka la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak bersedih. Dan tentunya ini sesuai dengan kadar keimanannya dan sesuai dengan kadar ketakwaannya. Semakin tinggi keimanan dia dan semakin tinggi ketakwaan dia, maka dia akan semakin banyak mendapatkan rasa aman pada hari tersebut. Ya, semakin tinggi iman dan juga takwanya, maka akan semakin merasa merasa aman. Adapun seseorang semakin rendah imannya dan, dan semakin rendah ketakwaannya maka sesuai dengan kadar keimanannya dia akan mendapatkan keamanan. Oleh itu tergantung dan kembali kepada kita masing-masing. Yang selama di dunia ini, apakah kita meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita sehingga kita kelak akan mendapatkan keamanan yang luar biasa yang semakin tinggi ataukah seseorang yang mencampuri keimanannya, mengurangi keimanannya dengan kemaksiatan. Sehingga pada hari tersebut, ya dia akan tentunya akan berkurang rasa amannya. Dan Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka akan mendapatkan keamanan wa hum muhtadun dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid, mengisahkan Allah di dalam ibadah. Apabila seseorang di dunia beriman kepada Allah dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, tidak merusak keimanannya, tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, itu kezaliman. Karena syirik ini adalah zalim kepada Allah SWT. Maka orang yang demikian ulaika lahumul amnu. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan yaitu di dunia maupun di akhirat wahum muhtadun dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang bertauhid dan tidak mencampuri ya keimanan mereka tauhid mereka dengan kesyirikan. Dan Allah mengatakan menceritakan tentang orang-orang yang beriman. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan قنطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم walaqahum nasratan wa Yang artinya sesungguhnya kami takut dari Rob kami. Ini ucapan orang-orang beriman. Takut dari Rob kami pada hari di mana ya hari tersebut adalah hari yang sangat susah, yang bermuka masam manusia pada hari tersebut. Jadi orang-orang yang beriman di dunia mereka merasa takut dengan Allah Azza wa Jalla. Yang rasa takut tersebut menjadikan dia meninggalkan kemaksiatan. Yang rasa, rasa takut tersebut menjadikan dia melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Dan dia takut dengan hari yang sangat mengerikan, yaitu hari kiamat. Percaya bahasanya kelak ada hari kiamat, ada hari perhitungan. Sehingga dia tidak sembarangan yang eh, beramal di dunia ini. Berhati-hati di dalam berucap berhati-hati di dalam beramal dan seterusnya karena dia tahu bahwa dia akan bertemu dengan hari tersebut. Orang yang demikian Allah mengatakan fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Maka Allah akan menjaga mereka dari kejelekan hari tersebut. Ya siapa yang akan dijaga oleh Allah? Yaitu orang-orang yang takut kepada Allah dan juga hari akhir selama di dunia. Yang menjadikan mereka taat kepada Allah dan juga menjauhi kemaksiatan maka balasannya fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm. Allah akan menjaga mereka dari kejelekan hari tersebut walaqahum natratan wa surura dan Allah akan yang memberikan kepada mereka keceriaan wajah demikian pula kegembiraan hati. Wajah mereka ceria dan hati mereka berbahagia. Ini adalah balasan bagi orang yang takut kepada Allah dan juga hari akhir maka Allah SWT akan menjaga mereka dan memberikan mereka keamanan pada hari tersebut. Nah, kemudian e, di antara kejadian yang terjadi pada saat itu, seperti yang tadi kita sebutkan, adalah dirubahnya bumi. Allah SWT mengatakan, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَّارِ pada hari di mana bumi akan dirubah dengan bumi yang lain. Demikian pula langit dan mereka akan berkumpul menghadap Allah Azza wa Jal Al-Wahidil Qahar yang Maha Esa dan dia Maha menguasai segala sesuatu. Allah mengatakan yauma tubaddalul ardh akan diganti bumi. Dan ini para ulama berselisih pendapat ya tentang makna diganti buminya di sini. Ya apakah maksudnya diganti bumi ini dengan bumi yang lain? Atau buminya sama tetapi yang diganti hanya sekedar sifatnya. Yang sifatnya sebelumnya ada pohon, ada bangunan, ada dataran rendah, ada dataran tinggi. Kemudian diganti oleh Allah menjadi sifat yang lain yaitu bumi yang datar. Yang tidak ada datarannya, tidak ada dataran rendahnya, tidak ada dataran tingginya. Ini ada khilaf di, kalangan para para ulama. Baik. Kemudian setelah itu beliau mengatakan fayaqumun nasu min kuburihim li rabbil alamin hufatan uratan ghurlan. Maka manusia kata beliau akan bangkit dari kuburan mereka menghadap Allah Rabbul Alamin. Akan bangkit dari kuburan mereka menghadap Allah Rabbul Alamin. Hufatan uratan ghurlan dalam keadaan mereka khufatan. Dimaksud dengan khufatan adalah tidak memakai alas kaki. Tidak ada yang memakai sendal, tidak ada yang memakai sepatu. Uratan dan mereka dalam keadaan aurah, yaitu dalam keadaan telanjang. Tidak memakai pakaian sedikit pun. Baik laki-laki maupun wanita. Gurlan dan mereka dalam keadaan gurlan. Jadi maksud dengan gurlan adalah tidak berkhitan ya dalam keadaan tidak berkhitan baik yang laki-laki maupun yang wanita baik yang kafir maupun yang yang muslim semuanya datang pada hari tersebut dalam keadaan mereka yang tidak memiliki alas kaki tidak mengenakan alas kaki demikian pula dalam keadaan telanjang dalam keadaan yang mereka tidak berkhitan di dalam sebuah hadis ya Rasulullah Wasallam mengatakan yuhsyarun nasu yaumal qiyamati على أرض بيضاء kursatin naqiyyi laysa ليس فيها علم لأحد beliau mengatakan akan dikumpulkan manusia pada hari kiamat di atas bumi yang warnanya putih afra kemerahan yaitu warnanya putih kemerahan kursatin naqiyyi seperti roti bulat yang pipih Ya seperti roti bulat yang pipih yang datar yang terbuat dari gandum yang bersih. Seperti dan e, tidak ada tanda bagi seseorang. Laisa fiha alamun li ahad. Tidak ada di dalamnya tanda bagi seseorang. Artinya ya saat itu tidak ada e, bangunan, tidak ada pohon, tidak ada sesuatu apapun. Jadi benar-benar dataran yang yang pipih, yang tidak ada tanda bagi seseorang. Dan di sini adalah hadis yang sahih diriwayatkan dari Bukhari dan juga Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan pada hari di mana kami akan menjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi dalam keadaan barizah yaitu dalam keadaan nampak dan kami akan mengumpulkan mereka falam nughadir minhum ahada maka kami tidak akan meninggalkan satu orang pun di antara mereka. Jadi tidak akan ada yang ketinggalan. Semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di bumi yang nampak yaitu setelah Allah SWT menjalankan yang menerbangkan gunung-gunung maka mereka akan dikumpulkan di tempat tersebut. Kemudian di dalam sebuah hadis Aisyah radhiallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan mereka tidak beralas kaki, dalam keadaan mereka telanjang, dalam keadaan mereka tidak berkhitan. Kemudian qultu aku bertanya yaitu eh, Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'dhin ya Rasulullah wanita dan juga laki-laki semuanya melihat sebagian kepada sebagian yang lain artinya Aisyah sebagai seorang wanita dan tentunya dia memiliki rasa malu dan memiliki rasa malu yang lebih daripada laki-laki ketika mendengar Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan demikian yaitu dalam keadaan telanjang maka Aisyah berkata ya Rasulullah bagaimana laki-laki dan wanita pada hari tersebut yang mereka saling memandang satu dengan yang lain maka Rasulullah SAW mengatakan qal ya Aisyah wahai Aisyah al-amru ashaddu min ayyanzura ba'duhum ila ba'dih keadaan hari tersebut adalah sangat dahsyat lebih dahsyat daripada sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain. Jadi manusia saat itu karena saking takutnya dan melihat bagaimana bagaimana dahsyatnya keadaan pada hari tersebut, maka mereka meskipun dia melihat yang di sekitarnya atau di sekitar yang banyak orang yang telanjang tidak memakai pakaian, maka yang demikian tidak sampai menjadikan mereka ya tidak tidak sampai menjadikan mereka menoleh. Artinya memperhatikan aurat orang lain ya karena keadaan saat itu sangat dahsyat sehingga mereka tidak yang sempat melihat kepada aurat orang lain sibuk dengan dirinya sendiri dan ini kita bisa rasakan di dunia ya ketika seseorang menghadapi perkara yang besar ya menyangkut ya keselamatan dirinya ya maka dia terkadang lupa bahwasanya dirinya dalam keadaan misalnya dalam keadaan tidak memakai pakaian jadi misalnya terjadi kebakaran yang di sebuah rumah dan e, apa kebakaran yang besar sementara seseorang berada di dalam kamar mandi misalnya yang ketika dia melihat dirinya terancam yang bahaya maka terkadang atau bahkan sering ya seseorang keluar dari kamar mandi yang penting dia menyelamatkan dirinya dan tidak sadar bahwa dirinya dalam keadaan apa dalam keadaan telanjang ini baru di di dunia apalagi keadaan di hari kiamat dan ini menyangkut yang berkaitan dengan keselamatan seseorang Taib yang dikumpulkan saat itu bukan hanya manusia. Bahkan ya hewan-hewan juga dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di dalam ayat Allah SWT mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi walla ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faratna ma farratna fil kitab min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun dan tidak ada makhluk yang melata di bumi, demikian pula burung yang terbang dengan kedua sayapnya kecuali mereka adalah umamun amsaluhum. Mereka adalah umat-umat seperti kalian. Ma farratna fil kitab min syai. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam Alkitab. Kemudian Allah mengatakan summa ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian mereka akan dikumpulkan kepada roh mereka thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian mereka akan dikumpulkan kepada Rabb mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya hewan-hewan pada hari tersebut juga akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar. Kemudian eh, setelah itu Syekhul Islam mengatakan wa tadnu minhum syamsu wa yuljihumul araku wa yuljimu wa yuljimu humul araku. Beliau mengatakan dan akan dinegatkan matahari. Ya, matahari akan mendekat kepada mereka itu kepada manusia yang ada di padang mahsyar. Kemudian mereka akan ditutupi oleh keringat-keringat mereka. Yuljimuhum maksudnya adalah akan ditutupi mulut mereka dengan keringat-keringat mereka. Ini adalah di antara kejadian yang terjadi pada saat itu itu ketika manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Tudna asy-syamsu yaumal qiyamati minal khalq hatta takuna minhum dari milin." Beliau mengatakan akan didekatkan matahari pada hari kiamat. Ya akan didekatkan matahari yaumul qiyamah pada hari kiamat minal khalq dari manusia saat itu. Ya, kemudian beliau mengatakan hatta takuna minhum dari milin. Sehingga jarak antara matahari dengan manusia saat itu adalah satu mil. Kurang lebih satu, satu mil. Nah, seorang rawi yang meriwayatkan hadis ini yaitu Sulaim ibnu Amir yang beliau mengatakan qala Sulaim ibnu Amir fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mili amasafat al ardi amil mil alladhi tuktahalu bihil ain beliau mengatakan saya tidak tahu apakah eh, demi Allah saya tidak tahu apakah yang dimaksud oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan satu mil di sini yaitu jarak yang kita kenal yaitu satu mil. Ya, apakah yang dimaksud adalah jarak satu mil, ataukah yang dimaksud adalah al mil yang digunakan untuk mencelak mata? Karena di dalam bahasa Arab yang digunakan untuk mencelak mata ini dinamakan dengan al mil. Jadi beliau nggak tahu apakah yang dimaksud satu mil di sini adalah jarak yang yang kita kenal yaitu satu mil atau maksudnya adalah sesuatu yang digunakan untuk mencelak mencelak mata. Kalau yang dimaksud adalah sesuatu yang digunakan untuk mencelak mata berarti adalah sangat dekat sekali dengan manusia. Ya, sangat dekat sekali dengan dengan manusia. Beliau mengatakan demi Allah saya tidak tahu apakah maksudnya yang ini atau yang yang itu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan fayakunun nasu ala qadri a'malihim faminhum fil araqi maka manusia pada saat itu keadaan mereka sesuai dengan amalan mereka jadi keringat yang ada pada mereka ini sesuai dengan amalan mereka, yaitu sesuai dengan dosa yang dia amalkan di dunia. Yang semakin banyak dosanya, maka akan semakin semakin banyak keringat yang keluar dari dirinya. Ya, tapi semakin sedikit dosa yang dia lakukan. Setiap kali dosa dia bertobat kepada Allah. Setiap kali dia berdosa dia beristighfar kepada Allah, meminta supaya dihapus dosa tersebut. Ya, maka tentunya keadaannya lain dengan orang yang banyak dosanya dan orang yang malas beristighfar dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi manusia saat itu keringat mereka sesuai dengan keadaan mereka. Beliau mengatakan, "Faminhum may yakunu ila Ka'bay." Ada di antara mereka yang keringatnya sampai al-ka'baih, al-ka'baih, yaitu sampai kedua mata kaki. Ada yang keringatnya ada yang keringatnya keluar tetapi hanya sampai kedua kedua mata kaki ya karena dosanya sedikit wa minhum may yakunu ila rukbatai dan ada di antara mereka yang keringatnya sampai kedua lututnya berarti dosanya ya lebih banyak dari yang pertama ada yang keringatnya sampai kedua lututnya wa minhum may yakunu ila haqwai ya dan ada di antara mereka yang keringatnya sampai pinggang Berarti dosanya lebih besar, lebih banyak daripada yang pertama dan kedua. Wa minhum may yuljimuhum yuljimuhu al-arab. Dan ada di antara mereka yang ia sampai keringatnya kepada mulutnya. Wa minhum may yuljimuhu al-araqu iljaman. Yaitu keringatnya sampai menutupi apa? Menutupi mulutnya. Menunjukkan bagaimana dosa yang dia lakukan di dunia. Jadi keringatnya sesuai dengan dosa. Ya oleh karena itu kembali kepada kita masing-masing. Ya apakah kita ridho? Ya kelak di hari kiamat datang dalam keadaan kita banyak membawa dosa. Ya sehingga ya keringatnya banyak sampai apa? Sampai menutupi ya menutupi mulutnya, tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ataukah kita ingin ya datang di hari kiamat dalam keadaan kita ringan? dalam keadaan kita tidak banyak membawa membawa dosa. Ya oleh karena itu ini kembali kepada kita masing-masing. Dan petunjuk yang Allah SWT dan juga Rasulnya hendaklah kita berusaha untuk yang meninggalkan ya dosa-dosa tersebut. Bertakwa kepada Allah Azza wa Dan apabila seseorang melakukan sebuah dosa maka segera dia ya segera dia bertobat kepada Allah Azza wa dan dia segera ikuti kejelekan tersebut dengan kebaikan. Ya Rasulullah SAW mengatakan, Ittaqillah haitsu ma kunta wa as sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Itu dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan hendaklah engkau mengikutkan ya kejelekan dengan kebaikan. Artinya kalau kita melakukan dosa segera kita tutup dengan apa? Dengan kebaikan. Dan kebaikan yang paling besar adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah waktunya, Bapak-bapak sekalian, waktunya kita di dunia ini dan sebelum ia terlambat segera kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan kita ragu-ragu. Ya wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun hendaklah kalian bertobat kepada Allah semuanya. Wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung dan jangan kita tunda dan jangan kita mengikuti was-was dan juga bisikan syaitan yang yang menjadikan kita mengulur-ulur dan menunda-nunda ya taubat tersebut yang membisiki kita dengan eh, bisikan-bisikan uh, bisikan -bisikan yang tidak benar yang dibisiki dengan kemiskinan dibisiki dengan yang turun, ya eh, kehormatannya dan yang lain. Dan semua itu maksudnya adalah menjauhkan kita dari taubat kepada Allah. Ya, dan menjadikan kita di, diusahakan oleh setan supaya kita meninggal dalam keadaan kita membawa dosa yang membawa dosa yang yang banyak. Taib. Kemudian setelahnya hari itu yaitu pada saat manusia dikumpulkan di padang masyar maka waktunya adalah sangat lama yang waktunya adalah sangat sangat lama, bukan yang sebentar. Dan di dalam sebuah ayat Allah mengatakan, "Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah." Ya, ta'rujul malaika. Malaikat-malaikat akan naik dan juga ar-ruh, demikian pula malaikat Jibril akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana harinya pada saat itu mikdarnya ukurannya adalah seperti 50 ribu tahun di, di dunia. Jadi satu hari saat itu di padang mahsyar itu seperti 50 ribu tahun di mana? Di dunia. Dan ini adalah bukan waktu yang pendek. Yang setahun saja itu lama. Apalagi 100 tahun, apalagi 1000 tahun. Dan ini berapa? 50 ribu tahun. Khamsina alfasana. Satu hari di sana itu seperti 50 ribu tahun di, di dunia. Dan ini menunjukkan bagaimana lamanya manusia di padang mahsyar. Dalam keadaan ya dekat matahari, demikian pula dalam keadaan ya mereka berkeringat ya sesuai dengan dosa mereka. Ya ini dalam waktu yang sangat lama dalam keadaan seperti itu dan eh, manusia saat itu merasa bahwasanya dunia ini hanya sangat sebentar sebentar sekali. Ya Allah SWT mengatakan wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illahi wa ma muhtadin ya pada hari di mana Allah akan mengumpulkan mereka dan mereka tidak merasa tinggal di bumi ini kecuali seperti sa'atan minan nahar seperti sekejap dari siang hari jadi ketika melihat bagaimana panjangnya mereka di pada mahsyar yang mereka baru merasa ternyata di dunia selama 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun itu tidak seberapa. Itu hanya sekejap dari siang hari. ta'arufuna bainahum yang mereka saling berta'aruf ketika saat itu. Qad khasiral ladzina kadzabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin. Sungguh telah merugi ya orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah itu pada hari tersebut orang-orang yang di dunianya mendustakan pertemuan dengan Allah, mendustakan hari kiamat, maka sungguh mereka khasir. Yang mereka sungguh-sungguh akan merugi. Wa makanu muhtadin dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang yang beriman dengan pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian e, di sana Allah SWT memberikan teduhan bagi sebagian manusia. Ya, ketika manusia dalam keadaan di padang masyar, didengarkan matahari, dalam keadaan mereka kepanasan, Allah SWT memberikan sebagian manusia teduhan. Ya, dan pada hari tersebut tidak ada yang memiliki teduhan kecuali Allah Azza wa Jalla. Di sana ada beberapa golongan yang dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya mereka akan mendapatkan teduhan pada hari tersebut yaitu terlindung dari matahari yang di saat atau di mana eh, manusia yang saat itu tidak memiliki teduhan kecuali teduhan dari Allah Azza wa Jalla dan insyaallah akan kita lanjutkan besok yang berkaitan dengan siapakah yang golongan-golongan yang akan mendapatkan teduhan dari Allah pada hari kiamat. Nah, kemudian kita lanjutkan seperti biasanya dengan tanya jawab. Bagi yang memiliki pertanyaan silahkan ditulis dengan kertas seperti ini. Kemudian diajukan ke depan dengan tulisan yang singkat. Apakah bisa jatuh jatuh talak lewat talak lewat SMS? Apakah jatuh talak bila seseorang mengatakan aku talak kamu sampai tiga kali tanpa rujuk? Apakah jatuh talak tiga? Mohon pencerahannya. Nah, perkara seperti ini sebagaimana diajarkan oleh eh, sebagian guru kita di sini eh, permasalahan seperti ini dikembalikan kepada ya kepada pengadilan setempat. Ya, kalau di tempat kita adalah KUA, maka diadukan atau diajukan ya perkara ini kepada mereka dan ditanyakan kepada kepada KUA. Nah, Baik. Kenapa bertanya? Bisa disampaikan dengan lisan. Untuk yang pertama. Apa? Ya. Yang kejadian yang mana? Yang yang kejadian-kejadian besar tadi ya. Kejadian-kejadian besar yang tadi kita sebutkan itu seperti dikoncangkannya uh, eh, uh, eh, bumi dengan seguncang-guncangnya, tidak zulzilatil ardu zilzalaha, demikian pula uh, pecahnya langit, demikian pula digulungnya matahari dan juga bulan dan juga kejadian-kejadian besar yang lain diterbangkannya Eh, gunung dan uh, gunung dan dijadikan debu yang berterbangan. Ini semua di, di, terjadi ketika manusia setelah dibangkitkan, yaitu setelah uh, ditiupnya uh, sangkakala yang kedua. Dan uh, para ulama berselisih pendapat ya, di dalam masalah ini apakah kejadian-kejadian besar tersebut terjadi di antara nafhatain, itu di antara dua tiupan ataukah terjadi setelah tiupan yang kedua. Ini adalah perselisihan di antara para ulama dan setahu saya tidak ada yang yang berpendapat bahwasanya ini terjadi sebelum tiupan yang pertama. Seperti yang dianggap oleh sebagian yang mereka menggambarkan bahwasanya kejadian-kejadian besar tersebut sebelum terjadi ya tiupan yang pertama atau uh, sebelum terjadi tiupan yang pertama. Ya, sebelum uh, apa terjadinya adalah ketika di akhir zaman itu sebelum terjadinya tiupan yang pertama. Ini yang dibayangkan oleh sebagian karena mereka melihat mungkin ya film-film tersebut apakah terjadi di antara dua tiupan atau terjadi setelah tiupan yang kedua. Ini yang saya tahu tentang khilaf para ulama di dalam masalah ini dan eh, pendapat yang lebih saya kuatkan adalah pendapat yang kedua itu yang mengatakan bahwasanya kejadian-kejadian besar tersebut yang terjadi setelah tiupan sangkakala yang kedua dan manusia saat itu mereka melihat keadaan dan dahsyatnya ya eh, alam ya saat itu mereka semuanya melihat baik yang kafir maupun yang muslim. Tapi orang yang muslim seperti yang tadi kita sebutkan mereka dalam keadaan yang diberikan keamanan oleh Allah Azza Wajalla Diberikan rasa aman di dalam hati mereka sesuai dengan keimanan mereka di di dunia. Adapun orang yang kafir maka karena mereka ingkar dengan hari akhir maka pada hari tersebut mereka dalam keadaan takut sekali dengan kejadian-kejadian luar biasa yang mereka yang mereka e, lihat dan ini bisa e, kita e, ketahui dengan istiqra itu dengan kita melihat dalil-dalil yang ada ya dan kita membaca secara keseluruhan dalil-dalil tersebut maka kita akan dapatkan bahwasanya kejadian-kejadian tersebut terjadi setelah setelah ditiupnya sangkakala yang kedua Allah taala a'lam Apakah syarat seseorang boleh membadalkan umrah? Syaratnya adalah seseorang sudah umrah terlebih dahulu. Seseorang boleh membadalkan umrah atau mewakili orang lain untuk melakukan umrah apabila dia sudah melakukan umrah atau pernah melakukan umrah. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mendengar seorang sahabat yang sedang melakukan uh, apa membaca talbiyah dia mengatakan labbaik Allahumma an syubrumah. Labbaik Allahumma an syubrumah. Ya dia sedang menghajikan atau mengumrahkan seseorang yang bernama Syubrumah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Man Syubrumah?" Siapakah Syubrumah? Dia mengatakan, "Akhun li au qaribun li." Dia adalah saudaraku atau kerabatku. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Hajasta an nafsik apakah engkau sudah menghajikan untuk dirimu sendiri beliau dia mengatakan belum kemudian Nabi saw mengatakan hujjah an nafsik summa hujjah an shubrumah. hendaklah engkau menghajikan untuk dirimu sendiri baru setelah itu hendaklah engkau menghajikan untuk shubrumah. dan ini menunjukkan bahasanya orang yang ingin menghajikan orang lain yang disyaratkan dia sudah pernah haji terlebih dahulu. Adapun orang yang baru pertama kali melakukan maka dia diharuskan untuk haji atau menghajikan dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan umrah ini adalah haji kecil. Karena haji ada dua, ya haji kecil dan juga haji besar. Haji kecil yang dimaksud adalah umrah. Adapun haji yang besar maka seperti yang dilakukan setiap tahun pada bulan Dzulhijjah itulah yang dinamakan dengan haji yang besar. Allah taala a'lam. Apakah kejadian kiamat dialami oleh orang mukmin dan juga orang kafir? Ya, seperti yang tadi kita sampaikan. Yang dilihat oleh yang muslim maupun yang kafir. Yang mereka akan melihat kejadian-kejadian luar biasa tersebut, tetapi Allah tidak akan menjadikan keadaan orang muslim sama dengan keadaan orang orang kafir. Tentunya tidak sama antara orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir di dunia dengan orang yang tidak beriman kepada ya Allah dan juga hari akhir di dunia. Adapun yang kalau yang dimaksud adalah ditiupnya sangkakala yang pertama, maka ini tidak semua eh, ditemui oleh manusia. Jadi yang menemui saat itu yaitu ditiupnya sangkakala yang pertama ini adalah eh, syirarul khalq. Mereka adalah sejelek-jelek manusia. Ya, mereka adalah sejelek-jelek manusia. Mereka lah yang akan mendapatkan E, mendapatkan atau menemui yang tiupan sangkakala yang yang pertama. Adapun orang-orang yang beriman maka mereka akan meninggal terlebih dahulu. Ya, karena menjelang datangnya hari kiamat itu ditiupnya sangkakala yang pertama, maka Allah SWT akan yang memutus angin. Yang dengan angin tersebut, ya setiap orang yang beriman, meskipun di dalam hatinya ada iman sekecil apapun, maka dia akan meninggal dunia yang akan meninggal dunia apabila menghirup angin tersebut. Dan disebutkan dalam hadis seandainya ada seorang mukmin, seorang yang beriman yang masuk ke dalam ke dalam gunung yang niscaya angin tersebut akan mengikuti dan akan ya akan menjadikan orang tersebut meninggal dunia. Artinya orang-orang yang beriman tidak akan menemui apa? tiupan sangkakala yang yang pertama yang menemui as-saah yaitu tiupan sangkakala yang pertama ini adalah syirarul khalqi indallah. Mereka adalah sejelek-jelek manusia di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah. Baik. Mungkin satu pertanyaan lagi. Ya. Kan, eh, mengenai riba. Ya. Kan, kalau di Indonesia apakah bank konvensional itu kalau kita menyimpan apakah termasuk itu riba? Ya. Tentang menyimpan uang di bank ya maka para ulama menjelaskan e, kalau kita dalam keadaan tidak darurat ya, tidak terpaksa maka kita jangan menyimpan uang di di bank kita tetap kita tahu bahwa bank ini masih bermuamalah dengan dengan riba tapi apabila dalam keadaan terpaksa dan kita khawatir apabila disimpan di tempat yang lain akan yang tidak aman maka dalam keadaan demikian silakan. Ya, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat dia menyimpan uang di di bank dan bunga yang kita dapatkan ini tidak boleh kita manfaatkan ya untuk memberi nafkah istri, memberi nafkah anak tidak boleh, tetapi kita salurkan untuk kepentingan umum. Yang kita salurkan untuk kepentingan umum, seperti untuk membangun atau memperbaiki jalan umum, ya atau membangun WC umum misalnya nggak masalah. Tapi kalau memanfaatkan uang riba yang untuk menafkahi istri, menafkahi anak ini tidak diperbolehkan. Allah Ta'ala a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.